Dan bahkan Allah SWT akan disebutkan di sini satu-satunya tujuan diciptakan manusia yaitu adalah dalam rangka untuk manusia bertauhid kepada Allah. Laqad khalaqallahu al-alama li ibadatihi. Allah SWT menciptakan alam semesta ini li ibadatihi Bukan hanya menciptakan manusia saja, tetapi menciptakan seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah Taala untuk satu tujuan, yaitu untuk ibadah. Untuk agar supaya hamba Allah SWT ini adalah beribadah betul-betul menunjukkan bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yaitu ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT tidak kepada yang lain Demikian juga di sini wa arsalar rusula. Allah mengutus semua rasul, para rasul. Liyad'uwan nas, <clears throat> liyad'un nasa ila tauhidih. Ini dalam rangka untuk mengajak manusia menuju tauhid. Wa hadzal Qur'anul Karim dan Al-Qur'anul Karim yahtamu bi aqidat tauhid. Ini sangat mementingkan akidah tauhid fi aksari suarihi di dalam sebagian besar surat-suratnya. Wa yubayyinu darara syirki dan Al-Qur'an banyak menjelaskan madorotnya kesyirikan alal fardi wal jamaah atas pribadi dan jamaah huwa sababul halak karena apa kesyirikan adalah merupakan sebab kehalak kehancuran alam semesta, kehancuran manusia, wal khulud <clears throat> dan juga merupakan sebab kekalnya manusia finaril akhirah di neraka di akhirat nanti. Sehingga dengan demikian menunjukkan bahwasanya tauhid adalah suatu prioritas yang harus didahulukan dari segala macam dakwah yang lain. Ini baik itu permasalahan politik, permasalahan apalagi fadailul a'mal ataukah permasalahan yang lainnya yang berkaitan dengan seluruh kehidupan manusia maka yang paling inti dalam semua dakwah sebelum yang lainnya dan sepanjang dakwah adalah dakwah tauhid. Selama akidah tauhid ini diremehkan dan tidak diperhatikan, maka jangan diharapkan bahwasanya Islam itu akan kembali kepada apa yang seharusnya di ya, di <clears throat> difahami oleh umat ini dan tidak akan mencapai apa yang telah dicapai oleh generasi pertama umat ini. Inilah <clears throat> kepentingan dan penting uh, dan keutamaannya tauhid. Inna rusula jami'an dan para rasul semuanya bada'u mereka memulai dakwah tahumila tauhid memulai dakwahnya itu menuju tauhid alladzi amarahumullahu bitablighihi yang Allah telah memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikan linnas kepada manusia qala ta'ala Allah berfirman wa ma arsalna dan Allah ber <clears throat> dan kami utus kata Allah SWT min qablika sebelum engkau Muhammad maksudnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Min Rasulin seorang Rasul pun tidak ada satupun dari mereka. Illa kecuali nuhi ilaihi kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya hanya aku. Fa'budun, menyembahlah kalian kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah semua nabi dan rasul Kata Allah sini, wama tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya nah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah. Dakwah, doalah kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah SWT Ini wahada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salah satu asyara aman. Tinggal di Mekah selama 13 tahun. Di Mekah bahwa yada'u qaumahu la tauhidillah mengajak kaumnya itu menuju menuju tauhid wa du'aihi wahdah duna siwa dan hanya berdoa kepada Allah tanpa yang lain bukan yang lainnya wa kana ma anzalallahu alaihi dan di antara apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya qul ma ad'u rabbi katakan wahai Muhammad aku hanyalah berdoa kepada Rabbku wala usyriku bihi ahada dan aku tidaklah berbuat syirik dengan dengannya seorang pun atau sedikit pun ya suatu apapun ini menunjukkan bahwasanya kata adau aku berdoa dan aku tidak berbuat syirik menunjukkan bahwasanya doa ini adalah ibadah dan doa itu jika ditujukan kepada selain Allah maka ini adalah suatu perbuatan syirik nah, Oleh karena itu <clears throat> dakwahnya para nabi dan rasul intinya justru adalah masalah dakwah, masalah doa. Kalau ada orang mengatakan doa itu bukan ibadah, maka ini adalah satu kesalahan besar. Rasulullah sendiri yang mengatakan doa uhwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ini yang justru paling penting untuk kita dakwahkan. Jangan sampai seorang itu berdoa kepada selain Allah SWT. Siapapun dia. Wa rasulu da' Sallallahu Alaihi Wasallam adba'ahu Rasulullah SAW ini membina para pengikutnya adba'ahu mendidik dan <clears throat> kemudian mereka itu diarahkan alat tauhid di atas tauhid mundus sigar sejak kecilnya mereka fayaqulu bin Amihi, Rasulullah berkata kepada anak pamannya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau itu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon pertolongan, hanyalah kepada Allah. Mohon pertolonglah hanya kepada kepada Allah SWT. Wa hadha tauhid dan tauhid inilah huwa haqiqatu dinil Islam. Inilah hakikat agama Islam. Dinul Islam alladzi buniya alaih. yang Islam itu dibangun di atas tauhid itu sendiri semua ibadah salat yang wajib ini rukun-rukun Islam rukun iman ini apalagi hal-hal yang sunnah itu semuanya adalah merupakan bangunan fondasinya adalah tauhid tidak mungkin kita ini mementingkan suatu bangunan tetapi kita tidak memperhatikan fondasi yang ada di bawahnya. Justru fondasi inilah yang paling yang paling harus diperhatikan sebelum membangun di atasnya. Ini <clears throat> walladzi la yaqbalullah dan Allah e, tidak akan menerima. Agama ini tidaklah Allah akan menerima min ahadin seorang pun dari seorang pun siwahu kecuali agama Islam yaitu agama tauhid ini tadi. Maka di sini eh, <clears throat> senantiasa kita ini tidak berhenti dan tidak bosan-bosan di dalam kita membahas tentang masalah tauhid ini. Laqad allama Rasul. Rasulullah SAW telah mengajarkan ashabahu para sahabatnya an yabda'u da'watahum linnas untuk memulai dakwahnya kepada manusia di tauhid dengan tauhid. Faqala li Mu'ad. Ya ini. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak paman yang masih bocah. Itu juga dengan ajaran ajaran tauhid. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang diutus berdakwah. Yang Mu'ad bin Jabal di sini yang diutus satu-satunya. Dan tidak perlu diutus Eh, rombongan. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal sendirian. Nah, ini ke Yaman sebagai seorang yang alim. Hey, eh, padahal seandainya dihitung mereka semuanya adalah orang-orang kafir. Kalau dikatakan sekarang ini kita butuh banyak dai, nah, dikirim rombongan. Ini adalah suatu kesalahan besar. Ketika dikirim se <clears throat> seorang yang alim, dan dibandingkan dengan dikirim sekelompok se manusia satu rombongan, tetapi mereka adalah para juhala, orang-orang yang jahil yang tidak memahami din. Apa faedahnya? Ya ini justru akan menambah eh, menambah pemahaman yang salah dan kesesatan. Tapi ketika diutus oleh seorang alim, seorang yang tahu betul tentang asal tentang din ini, maka itulah yang akan bermanfaat. Sehingga seluruh negeri Yaman yang notabene waktu itu adalah ahlul kitab. Penduduknya semuanya adalah ahlul kitab. Nah ini rata-rata. Kalau enggak Yahudi ya Nasrani. Nah ini. Tetapi Yaman ketika diutus Muaz Jabal seorang dan juga Rasulullah SAW diutus juga seorang diri. Maka berhasil dakwahnya. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Para sahabat yang lainnya diutus satu persatu oleh Rasulullah SAW ke satu negeri. Di sana dakwah satu orang ini. Dan di sana mereka mendapatkan pengikut. Dan sampai sekarang eh, Yaman sejak zamannya Rasulullah SAW menjadi negeri Islam. Menjadi negeri Islam yang kemudian mereka seluruhnya atau hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Ini suatu eh, satu hikmah dalam dakwah, yaitu diutusnya seorang yang betul-betul berilmu, bukan orang-orang yang jahil. Kalau dikatakan seandainya mereka tuh sekarang itu butuh banyak tenaga, justru tenaga yang dibutuhkan waktu itu eh, sangat sedikit kaum muslimin dan kemudian waktu itu lebih banyak membutuhkan dakwah daripada kita sekarang ini. Artinya mereka orang-orang kafir. Hmm. Maka sini lebih eh, lebih harus eh, <clears throat> dan lebih butuh kepada pada banyak orang seandainya perhitungannya hanyalah karena karena banyaknya. Tapi di sini adalah ilmu. Faqala li Mu'ad ma arsalahu ila Yaman. Maka Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman dan kemudian mengatakan fal yakun awwala tad'uuhum ilaih. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Wa fi riwayat dalam satu riwayat an yuwahidullah yaitu untuk mentauhidkan kepada Allah. Hmm. Ini inti dakwahnya. Dan tidak ada yang bisa merubah arah dan sasaran dakwah. Ini. karena ini adalah satu satunya jalan yang harus ditempuh oleh siapapun, apalagi kaum muslimin yang ingin berdakwah. Ini yang ingin berdakwah kepada kepada umat ini. <clears throat> Kemudian berikutnya inna tauhida yatamassalu fi syahadati la ilaha illallah. Fi syahadati la ilaha illallah. Tauhid itu akan terwujud di dalam kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu kalimat inilah yang menjadi titik perlawanan, titik permusuhan antara Rasul dan umatnya. Yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah Maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wala ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. Tidak ada ibadah. Ini makna Muhammad Rasulullah. Makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan makna Muhammad Rasulullah adalah tidak ada ibadah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini makna Muhammad Rasulullah SAW. Artinya di dalam kita beribadah kepada Allah harus mendapatkan tuntunan atau harus sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Wahyalati yadkhulu bihal kuffarul islama. Kalimat la ilaha illallah inilah yang menyebabkan seorang kafir itu masuk Islam atau yudkhilu al kafir al islama. Hmm. Dengan kalimat inilah akan bisa memasukkan seorang kafir ke dalam dalam Islam. Li'annaha miftahul jannah karena la ilaha illallah adalah kunci kunci surga. Apakah ada kunci tanpa gigi? Jelas akan butuh apa? Gigi artinya tidak hanya sekedar ucapan kalimat la ilaha illallah. Tetapi ibaratnya sebuah kunci sebagaimana la ilaha illallah juga kunci, maka dia mempunyai syarat. Sebagaimana kunci ketika dimasukkan ketika tidak pas syaratnya, maka tidak akan bisa membuka membuka surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengumpamakan kunci, mengumpamakan kalimat ini dengan apa? Dengan kunci miftah. Ini miftah jannah. Wa tudkhilu tadkhulu <clears throat> sahibuhal jannah idza lam yanqudha bi amalihi. Wa tudkhilu sahibaha dan akan bisa memasukkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ke dalam surga jika orang yang mengucapkan itu tidak membatalkannya. Jika orang yang mengucapkan itu tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan pembatal-pembatal syahadat. Karena itu kita harus mengetahui kalimat la ilaha illallah ini maknanya dan juga kita harus mengetahui apa saja yang membatalkan kalimat kalimat syahadat ini tadi. Hmm. <clears throat> Dan ini insyaallah <clears throat> merupakan inti dari apa yang merupakan <clears throat> pentingnya masalah tauhid ini tadi. Kemudian berikutnya laqad arada kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy waktu Rasulullah SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini menawarkan ala Rasulullah SAW arada menawarkan kepada Rasulullah SAW al mulk kerajaan atau kekuasaan wal mal menawarkan harta wal zawaj atau wal zawaj dengan istri wa khairi dan yang lain min mata'il min, <clears throat> min mata'il hayah dari berbagai kenikmatan kehidupan mukabil tetapi harus gantinya apa tawaran ini gantinya apa yaitu an yatruka dakwah tauhid tinggalkan dakwah ini ini kata orang-orang Quraisy mereka sepakat tawari Rasulullah SAW dengan harta apakah apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan Muhammad berikan di harta kita separuhnya masing-masing orang memberi separuh hartanya ya ini atau ada sebagian yang menawarkan anaknya karena anaknya terkenal orangnya apa eh, yang paling cantik anaknya Eh, ini di kalangan Quraisy. Tawarkan kepada Rasulullah mungkin dia itu yang dia mau. Nah, kemudian kekuasaan, apa yang diinginkan? Jabatan apa? Apakah memegang kunci Ka'bah ataukah yang lain? Ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Ini berbagai kedudukan. Semuanya. Tapi syaratnya itu tadi. Tapi tinggalkan dakwah ini. Ini. Maka apa? Salam yarba. Ini Wa muhajamatul asnam, tinggalkan serangan Rasulullah kepada berhala-berhala itu tadi. Jangan mencela berhala yang dia apa? disembah. Jangan mencela peribadatan mereka. Falam yarda minhum dalik. Maka Rasulullah tidak ridho. Tidaklah Rasulullah SAW eh, menerima ajakan dan iming-iming ini tadi. Maka apa? <clears throat> Balistamar fi dakwati. Rasulullah meneruskan dakwahnya yatahammalul adha. Rasulullah menanggung berbagai macam adha. Ya, ini apa yang menimpa beliau. Apa saja resiko yang harus dia jalani ketika dia berada di atas dakwah ini tadi. Ma'a sahabatihi di samping juga para sahabat yang sudah kokoh imannya. Ila anin tasarat dakwah tauhid sampai tertolong dakwah tauhid ini. Ditolong oleh Allah SWT ba'da salasata asyara aman. Setelah 13 tahun di Mekah, kaum muslimin bersabar sampai terbunuh. Banyak di antara para sahabat yang mereka terbunuh. Bilal bin Rabah yang disiksa, Mu'ad uh, <clears throat> di antaranya uh, <clears throat> Ammar bin Yasir yang disiksa keluarganya dan dibunuh. Bahkan dia hampir dibunuh karenanya. Dan para sahabat yang lainnya. Yang mereka meninggal karena mereka tidak mau keluar dari agamanya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu hijrah ke, Madinah. Dan setelah itu terjadi berbagai macam peperangan. Wa futihat Makkah tu ba'da dalika. Setelah itu terjadi Fathu Makkah dibukakannya dan ditaklukkan kota Makkah. Wa Siratil asnam. Kemudian dianjurkannya berhala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah SAW kemudian berkata ketika menghancurkan berhala, ketika sudah punya kekuasaan, maka Mekah ditaklukkan dengan mudah. Tidak ada perlawanan. Eh ini. Padahal asalnya Rasulullah SAW eh, <clears throat> tertekan dan tertindas di Mekah sampai akhirnya harus berhijrah. Tapi akhirnya setelah Allah SWT berikan kekuasaan dan kemenangan kaum muslimin dengan akidah tauhid ini tadi, maka dengan mudahnya Mekah ditaklukkan. Dan Rasulullah mengatakan, al haq wa zahaqal batil." Telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya yang namanya kebatilan itu pasti akan akan sirna. Nah, ini pasti akan sirna. Ini adalah janji Allah. Satu janji yang pasti akan ditepati Allah tidak akan Eh, <clears throat> mengingkari janjinya. Yaitu apa? Yaitu dihancurkannya kebatilan dimanapun berada dan kapanpun. Ini butuh kesabaran. 13 tahun. Ini kesabaran. Kita ini baru berapa tahun dalam dakwah, dalam kita apa? Ah, mengkaji. Ini Rasulullah SAW perjalanan yang demikian, demikian tegarnya, demikian tabahnya, serta para sahabat. At-tauhid wadifatul muslim tauhid adalah merupakan wazifah jabatan yang seharusnya disandang oleh seorang muslim. Titel yang harusnya seorang muslim menyandangnya, setiap muslim, bahkan setiap manusia seharusnya, yaitu jabatan muwahhid. Jabatan yaitu muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan muwahhid ini tadi. Tidak ada titel yang lebih tinggi daripada titel muwahhid. ini wazifatul muslim fil hayati dalam hidupnya. Ini justru adalah profesinya seorang muslim yang seharusnya. Jabatan seorang muslim yang sesungguhnya. Fil hayati dalam kehidupan ini. Fayabda'u hayatahu bitauhid. Seharusnya seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid. Wa yuwaddi'uha bitauhid dan dia mengucapkan selamat tinggal dengan kehidupan dunia ini dengan dengan kalimat tauhid. Wa wadifatuhu fil hayati. Demikian juga profesi yang seharusnya di dunia lakukan, dia lakukan di dunia ini. Profesi yang seharusnya dia sandang dan jabatan yang seharusnya dia pegang, titel yang seharusnya ada <clears throat> di dalam setiap namanya adalah iqamatut tauhid menegakkan tauhid itu sendiri dimulai dakwahnya dengan tauhid, sepanjang hidupnya mendakwahkan tauhid dan diakhiri hidupnya dengan dengan tauhid. Wadakwah demikian juga berdakwah ila tauhid, berdakwah menuju tauhid. Lianna tauhid karena namanya tauhid adalah yuwahidul mukminin. Sesuai dengan namanya, tauhid itu adalah menyatu, menyatukan, mengesahkan sehingga apa? Maknanya itu adalah menyatukan, menjadikan satu. Maka justru memang tauhid adalah yang menyatukan kaum muslimin. Hei. Wa yajma'uhum ala kalimat tauhid. Dan seharusnya kita satukan kaum muslimin di atas kalimat tauhid yang sama. Dengan pemahaman yang sama, dengan makna yang sama. Fanas'alullah an yaj'ala maka kita memohon kepada Allah untuk menjadikan kalimat tauhid ini akhir kalamina minat dunia akhir kalimat kita di dunia ini kata-kata akhir kalimat di dunia ini bukan berarti seorang harus mengucapkan sebelum nafasnya terhenti kalimat lahir Allah, tetapi maknanya adalah seorang tidak membatalkan ucapan la ilaha illallahnya dengan ucapan yang lain dengan akidah yang lain. Ini maksud dari kalimat tauhid menjadi akhir kalimat seseorang, akhir kata seseorang. Bukan harus la ilaha illallah kemudian langsung meninggal. Tapi maksudnya adalah kalimat ini tetap ada dalam hatinya sampai dia meninggal. Walaupun kalimat yang diucapkan kalimat yang lainnya. ini, Ini yang bisa kita ambil dari <clears throat> pentingnya tauhid.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 <clears throat> Ada yang Hmm. Hmm. Iya. dakwah tidak harus dengan Muhammadiyah dan tawakal Allah semuanya takillah ya jallahu makhraja Orang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka pasti ada jalan. eh. Sehingga Justru dengan Apa saja yang menimpa dakwah ini tadi pasti ada saja jalan keluar dan itu di setiap tempat ketika dakwah ini bukanlah <clears throat> dakwah yang salah dakwah yang di atas kebatilan maka pasti ada jalan nah ini kebenaran itu sudah datang namanya kebatilan dimanapun akan akan sirna nah ini sehingga ukuran kebenaran satu dakwah itu bukanlah besarnya suatu organisasi. Eh. Oleh karena itu, tawakallah kepada Allah SWT. Di mana kita masih bisa berdakwah di suatu tempat, di mana tempat itu masih kita bisa apa? Kita bisa sampaikan. Maka kita sampaikan. Kita sampaikan tidak harus di dalam masjid. Kita sampaikan di dalam uh, di dalam <clears throat> sekolah uh, eh, kamar madrasah ataukah tempat kerja kita atau kajian di rumah-rumah dari rumah ke rumah. Dan demikian yang kita lakukan. Nah ini. Sampai saat ini. Nah ini antum <clears throat> yang ada di sini alhamdulillah mungkin sebelumnya masih ada. Nah, tapi sebenarnya di tempat yang lainnya sudah didahului. Tidak ada lagi hubungan dengan Muhammadiyah, dengan yang lainnya, dengan yang, uh, dan itu adalah <clears throat> sudah di mana-mana. Nah, Termasuk sekarang ini eh, bukan hanya di Batu saja ya, di semua tempat. ini sudah banyak terjadi. Ini sehingga uh, tetapi ada saja. Bagaimanapun masih ada sebagian di antara mereka yang masih memiliki hati dan fitrah. Mereka masih membutuhkan dakwah ini. Sedikit ataupun banyak, ya ini pasti ada. Entah itu orang Muhammadiyah ataukah yang mengikuti kajian, maka akan terus uh, tetap berjalan. Sehingga tidak perlu di dikhawatirkan. Hmm. Sehingga insya Allah pak, insya Allah dakwah tidaklah harus apa namanya kemudian berhenti karena dihalangi oleh satu organisasi. Hmm. Insya Allah banyak berdoa, ya pak, banyak berdoa. <clears throat> insya Allah tempat insya Allah yang akan apa mengaturnya. So, ya. Hmm. <clears throat> Jadi dia takut sudah tidak ada. Kajian-kajiannya masih jalan. Hmm. Iya. Takmir ya takwa. Hmm. Hmm. <laughs> Antum tidak ada tempat yang untuk kajiannya sementara ini. Sudah ada. Sudah ada, tapi saya Hmm. Iya. Ya. Ya Allah <clears throat> sambil jalan. Kalau ada wakaf tanah? Kalau ada wakaf tanah bisa diusahakan. Insyaallah ada makhluk <laughs> kayak di kediri diusir eh, malah sekarang sudah bisa bangun sendiri <laughs> dalam keadaan tidak kita sangka ya, kawan tidak menyangka bahwasanya bisa membangun satu hal yang apa namanya satu hal yang tidak tidak terduga makanya anggap saja itu sebagai satu yang yang lumrah jalan saja apa adanya nah ini bikin sekretariatnya misalkan di salah satu rumah atau di kios atau apa nggak ada masalah oh gitu kita pernah oh hmm. teruskan saja eh, teruskan saja sampai nanti ada misalkan eh, suatu <clears throat> hal yang memang seharusnya kita sudah apa namanya keluar ataukah memang maslahatnya lebih banyak e, kita keluar maka kita apa menimbang masalah dan masalahnya. Nah. Iya. Terus kita akan menyampaikan apa yang kita Iya. Kita sampaikan, Disampaikan saja kita kata tidak masalah ini berikan pemahaman salah karena kita tidak butuh pamrih kita menyampaikan dakwah ini adalah nilai ta'ala orang yang dia telah betul-betul e, menerima dakwah kita dan kita ikhlas dalam berdakwah maka dia akan berpikir bahwasanya dakwah ini bukanlah dakwah yang e, mencari anggota atau mencari e, apa namanya banyaknya pengikut ini kita memang banyak berusaha untuk agar supaya manusia itu paham semuanya. Ini semampu kita. Ini. Entah orang itu orang di Muhammadiyah atau di NU ataukah manapun dia berada, dia al Maka semuanya kita sampaikan kepada mereka. Prinsip dakwah ini, bahwasanya kita ini tidak mengejar e, orang untuk menjadi anggota, karena dalam dakwah salafnya tidak ada keanggotaan masing-masing akan membawa dirinya. Ini, iya, iya. akan membawa diri. Berapa banyak orang Muhammadiyah yang kemudian ketika paham salaf dia malah justru mengerti dan justru mengetahui bagaimana sebenarnya Muhammadiyah. Ini, iya, kita sampaikan. Ini, kita sampaikan. Sehingga ini menunjukkan justru lebih menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya uh, semakin uh, menampakkan uh, boroknya sendiri. Bahkan akan kelihatan apa sih ada artinya apa kita bertentangan dalam hal apa eh, apa yang yang apa namanya berlawanan dengan adi dan ART eh, ataukah kita timbang adi ART itu dengan kita bersunnah eh, apakah memang apa namanya AD ART adalah kita bersunnah bagaimana kedudukannya kita bersunnah kita tidak butuh adi ART kita butuh Alkitab bersunnah sehingga tidaklah kemudian Alkitab Sunnah harus dicocokkan dengan ART organisasi apapun tapi justru ada RT organisasi yang manapun jamaah yang manapun harus disesuaikan dengan Alkitab dan Sunnah dengan Muhammad SAW hmm. hanya kalau seandainya kita tidak mampu untuk ber, eh, apa namanya eh, <clears throat> tidak mampu untuk berdebat atau apa kita apa namanya tidak perlu melayani tapi kalau seandainya kita bisa menunjukkan mana sebenarnya dakwah kita ini bertentangan dalam hal apa ini iya nggak di sini iya <clears throat> maka tunjukkan mana yang bertentangan sehingga kita harus apa uh, harus uh, uh, <clears throat> harus diusir ataukah harus di, di apa namanya dikeluarkan dan sebagainya sehingga inilah menunjukkan bahwasanya kullu di bimaladehim setiap hizim setiap kelompok itu akan bangga dengan kelompoknya eh. bahwasanya Muhammadiyah tidak merasa bahwasanya mereka sebenarnya banyak kader-kader Muhammadiyah yang sebenarnya adalah eh, adalah memanfaatkan Muhammadiyah. Kropos. Kan? Jadi mereka itu sebenarnya telah di eh, diambili asetnya sebenarnya. Secara orang per perorangan itu sebenarnya mereka tidak punya kader. Hmm. Sehingga mereka ketakutan sendiri. Dan ketakutan itu justru tambah apa? Tambah besar ketika mereka mengeluarkan orang yang tidak cocok dengan mereka, justru mereka semakin jauh dari ilmu mencuri ilmu tidak perlu kita apa namanya risaukan dan sebagainya jalan saja eh, gimana iya. malah sekarang hmm. eh. Eh, ya Kayak sekarang di di Pare juga ada teguran dari Muhammadiyah justru malah tambah semangat untuk apa namanya meneruskan kajian eh, teruskan saja dan tidak peduli lagi padahal itu adalah kader Muhammadiyah <clears throat> sehingga sebenarnya mereka e, malah justru kebakaran jenggot akan ketahuan nanti bagaimana hasilnya eh, bunuh diri sebenarnya eh. Kan yeah makanya apa namanya insya Allah semakin orang itu mengaji siapapun dia entah itu kader Muhammadiyah kader ketika dia sudah paham dengan dakwah ini insya Allah akan bisa melihat sendiri oh ternyata organisasi saya kayak begini ya tak? Eh, yang selama ini saya di dalamnya ternyata kayak begini ya, dan itu di mana mana eh, <clears throat> dan mereka tidak berani apa namanya secara apa secara langsung tidak berani secara berhadapan secara langsung. Mereka biasanya, ya bisanya apa? Surat ini tadi saja tanda tangan. Secara langsung berhadapan nggak akan berani. Karena mereka nggak punya dalil, nggak punya hujah. Kecuali ini saja organisasi dalil. Ya, nah, itu saja. ya. Tidak perlu kita memusuhi, kita sampaikan saja. Kalau mereka memusuhi dan kemudian E, mengeluarkan dan sebagainya kita anggap santai saja kita tetap menyampaikan dan kita tetap bergaul mereka dengan baik kita salami kita apa namanya sampaikan dakwah semampu kita tidak usah di karena tidak usah dibalik balas kemudian e, dan sebagainya tidak usah kita sampai kita ajak mereka kita semakin e, dekati mereka eh. sehingga kalau mereka apa namanya mengundang ataukah ini silahkan kajian silahkan eh, artinya apa nah, kita justru tidak terikat dengan eh, dengan organisasi setelah itu lebih apa lebih leluasa kita berdakwah eh, ya nggak usah nggak usah dilanggar Insya Allah apa namanya bumi Allah itu sangat luas eh, apa sih kekuasaan Muhammadiyah Ya kan? eh. <clears throat> insya Allah Pak selama apa kita ini apa berjalan di atas hak tidak ada kita ini me menyimpang insya Allah jangan kita khawatir wala tahinu wala iya, Pak hmm. iya. <clears throat> sampaikan saja selama masih ada masjid yang bisa menerima sampaikan di dalamnya ya. ya. insya Allah Pak insya Allah Pak akan banyak manfaat justru terkadang ketika suatu masjid atau suatu kelompok ditinggal kadang dakwah itu semakin bertambah dan berkembang dan itu terjadi semakin ditekan tambah dakwahnya berkembang dan itu banyak contohnya kalau mau dicontohkan satu persatu di sana di sini dan sebagainya ini justru bertambah eh, mereka diusir dari masjid mereka bisa bangun masjid lagi eh, bisa tambah eh, apa namanya yang bisa diajak insyaallah <clears throat> banyak berdoa hmm. karena dakwah ini adalah milik Allah dan Allah lah yang akan membantunya eh. <clears throat> ya, yang seru tuh iya, <clears throat> ya lah saya mungkin itu saja Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu